Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari risalah Al-Usul ats tsalatsa Kita sedang berbicara tentang Al-Aslul Tsalits. Pokok yang ketiga yaitu marifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala kepedian dakwah telah beliau alami Berbagai macam upaya membendung dakwah telah beliau dapatkan. Baik dengan cara godaan duniawi yang menyenangkan, ditawari harta, ditawari jabatan, ditawari wanita, dan semuanya Nabi tolak. Bahkan Nabi katakan, La wadaw syamsa fi yamini, wal qamara fi shimali, ala an atruka hadal amra. Seandainya matahari diletakkan di tangan kanan, kananku, bulan di tangan kiriku, lalu aku harus meninggalkan dakwah tauhid ini. Saya tidak akan tinggalkan dakwah tauhid sampai Allah menangkan urusanku atau Allah hancurkan diriku. Demikian pula intimidasi segala macam bentuknya. Akan tapi itu semuanya gagal. Dan ketika sudah terlalu sedemikian rupa, maka Nabi pun mulai merancang hijrah. Disyaratkan hijrah yang pertama ke Ethiopia. Kemudian yang kedua yaitu ke Madinah. Tentu dengan bimbingan Allah Ta'ala. Hingga turun ayat hijrah. Nabi hijrah dengan semua para sahabatnya. Dengan segala rintangan. Dengan segala upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada Nabi 10 tahun tinggal di Madinah maka ayat-ayat yang turun rata-rata berkaitan masalah, masalah ahkam masalah syariat setelah 13 tahun hampir semua ayat yang turun berkaitan masalah akidah tauhid kecuali perintah salat ketika Isra dan Mi'raj dan telah kita sampaikan faidahnya. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, wa ba'daha wa tuwfiya salawatullah wa salamuhu alaih. Setelah 13 tahun Nabi dakwah di Madinah dengan segala riak gelombangnya, dengan segala peristiwa yang dialaminya, maka akhirnya pun Nabi wafat hari yang paling kelam dirasakan oleh para sahabat Nabi Rasulullah Alim jami'an. Anas bin Malik bagaimana menggambarkan saat ketika Nabi datang ke Madinah dan saat ketika Nabi meninggalkan dunia kembali kepada Allah Subhanahu taala. Apa kata Anas? Tidak ada hari yang lebih terang bersinar melebihi hari ketika datangnya Nabi ke Madinah. Semua hati nampak berseri. Semua dada nampak lapang. Bagaimana mereka betul-betul merasakan kebahagiaan dan senangnya, gembiranya mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW waktu hijrah. Bahkan penduduk Madinah hampir tiap hari keluar rumah menunggu datangnya Nabi sampai mereka pun naik ke atap-atap. Hingga kemudian terik panas matahari menyengat membakar mereka. Baru mereka kembali ke rumah masing-masing. Hingga kedatangan Nabi diberitakan oleh seorang Yahud. Maka semua penduduk Madinah keluar dengan senjata mereka. Dalam rangka untuk mengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun berebut untuk mengampirkan Nabi dan ini saat yang paling cerah bagi penduduk Madinah. Akan tapi berbalik kok ada keadaan saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah seakan-akan saat yang paling gelap hati para sahabat seakan-akan tertutup kabut awan tebal bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang beliau mengenal telah dekat hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau pun termasuk orang yang kalut, bahkan dengan nada mengancam sambil menghunuskan pedangnya. Dia ancam barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat, telah mati, akan aku penggal, akan aku potong kaki dan tangannya. Sampai kemudian kedatangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memastikan tentang wafatnya Nabi. Beliau cium keningnya, beliau buka wajahnya. Dan kemudian Abu Bakar mulai menghampiri manusia setelah memerintahkan Umar untuk duduk. Maka Abu Bakar mulai pidato, Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan khatmat. wa man kana ya'budu Fa Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Lalu beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Engkau akan mati ya Muhammad Ya Rasulullah. Dan mereka pula akan mati pula. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Qad halat min qabli rusul. Afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum. Tidak lain Muhammad hanyalah seorang rasul yang telah berlalu para utusan Allah, para rasul Allah. Apakah seandainya Muhammad terbunuh atau dia mati. Apakah kalian akan kembali murtad? Setelah ayat ini dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, seakan-akan ayat ini baru turun saat itu. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa wafatnya Nabi diikuti dengan peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa yang telah di depan mata perselisihan di antara para sahabat. Bagaimana mereka mulai berselisih masalah kepemimpinan. Akan tapi Allah berikan jalan keluar terbaik dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka mulai menghadapi masalah dalam negeri. Banyaknya orang yang mereka murtad, kembali murtad, yang membangkang membayar zakat, Bahkan munculnya nabi-nabi palsu. Ini masalah besar. Demikian pula menghadapi masalah luar yaitu keberangkatan Usama yang telah di, yang telah diniatkan dan mulai diberangkatkan maka Abu Bakar menghadapi problem bagaimana diprotes oleh para sahabat yang lainnya agar menarik kembali Usama atau mengganti Usama akan tapi Abu Bakar Allah berikan keteguhan dan Allah tunjukkan kesekian kali keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semuanya dengan sukses dengan izin Allah taala dan bahkan dalam dua tahun Abu Bakar menjadi seorang khalifah peristiwa caratan-caratan gemilang prestasi-prestasi gemilang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq dan ini merupakan barakatul waktu barokahnya waktu yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq. Para pemirsa yang rahmati Allah, wafatnya Nabi bagaikan gelapnya dunia tanpa cahaya. Akan tapi wadinuhu bakin. Wafatnya Nabi bukan berarti agama pun lenyap. Agama tetap langgeng. Karena agama urusan Allah Ta'ala. Allah yang menurunkan. Dan Allah yang akan menjaganya sampai hari yang Allah tentukan Inna nahnu nasalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan adzikr, Al-Quran, agama ini, dan kami sendiri akan menjaga. Sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.